Setelah itu beliau melemahkannya. Wa hakikun bitat'ifi kama kol dan hal itu adalah pantas untuk dilemahkan sebagaimana perkataannya. Waqad haka ar al hadzal Dan sungguh Ar-Razi telah menyebutkan perkataan ini Thumma qala wa'lam Kemudian beliau mengatakan wa'lam anal khala'ik kisman Bahwasanya para makhluk itu ada dua Wasiluna ila sahil bahr Ila sahil bahril, bahril ma'rifah Jadi mereka sampai kepada tepi Nah laut pengetahuan artinya apa betul-betul mengetahui nah jadi mereka betul mengetahui wa mahrumun qalbakum fi zulmatil hayrah wa tayhil jahalah jahalah dan diharamkan bagi mereka karena mereka tetap dalam keadaan gelap lam nah. dan juga dalam kelinglungan kebodohan, linglung kebodohan. Sebenarnya mereka itu mengetahui namun tetap pada posisinya dalam kegelapan dan juga dalam kelilungan kebodohan. Fakannahum qad faqadu uquluhum warwahum Seakan-akan mereka itu telah kehilangan akal-akal mereka dan ruh-ruh mereka. Nah, wa amal wajitun ada mereka telah menemukannya Fakat wasalu ila warusatil nur mereka nah mereka sudah sampai kepada jadi nah, semacam sebidang cahaya wa fushati al-kibriya wal jalal dan juga keluasan dari barang kesombongan dan juga keagungan fatahu fi mayadini samadiyah namun mereka senantiasa nah linglung dalam medan kesendirian wabadu dengan juga halaku fi anusatil faradhaniyah dan mereka juga binasa karena mereka masih dalam enam jadi keadaan menyendiri bataan al khalaik maka di sini bisa didapatkan al khalaik maksudnya makhluk Allah makhluk-makhluk itu adalah kulhum walihuna fi ma'rifatih jadi mereka semuanya tasattaruna fi ma'rifatih tidak bisa melihat eh, tidak bisa mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bingung untuk memikirkan bagaimana Allah, bagaimana sifat-sifatnya, nah, dan lainnya. Lalu Anil Khalil bin Ahmad diriwayatkan dari Al Khalil bin Ahmad An-Naukal bahwasanya beliau mengatakan Li'annal khalqa karena sungguhnya makhluk eh, para makhluk ya'lahuna ilaih Nah, beribadah kepadanya. Wa kulluhum namis berarti nah, di masing-masing beribadah kepadanya, tunduk kepadanya, menyerutul ayah. Huh? Man menyerutul ayah bukan bukan bukan kuluh mati yang yaumul mati farda bukan Eh, yasjudu lahu man fis samawati wa fil ard. Aidan. Naam, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Naam. Hada naam. Hadi al ayah. وأيضا تقدم أيضا كما ذكر Abbas Anifa. Jadi semuanya tunduk Nah, sebelumnya semua makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi fathil lam wa kasliha. Dengan fathahnya lam ya lahun wa kasriha. Nah, dan juga dengan ya lihun. Atau bisa dikatakan aliha, nah, aliha dan alha. lugatan. Di sini ada dua bahasa. Wakila inna mustaqnal minal irtifa dan dikatakan sebagai adalah diambil dari kata al-irtifa fakanat al-arab bahasanya al-arab ya orang Arab takulu li kulli syai'in murtafi nah orang Arab mengatakan setiap sesuatu yang lebih tinggi nah dikatakan laha nah kan laha di situ yang lebih tinggi baik tempat ataupun orang ataupun yang lainnya yang lebih tinggi laha Wa kanu yaqulun idza tala'at asy-syams lahat lahat asy-syams. Dan mereka juga mengatakan jika matahari telah terbit mengatakan lahat asy-syams. Terangkat sih. Terangkat asy-syams. Atau semakin tinggi matahari. Wakila innah mustaqmin alihar rajul idza ta'abbad dikatakan enam juga itu sesungguhnya diambil dari kata alihar rajul nah ia ta'abbad kalau sudah beribadah wa ta'allaha italassaka jika dikatakan ta'allah eh, talassak ini beribadah walaupun di sana ada artian bahwasanya nusuk ini bisa berarti ibadah bisa yang secara umum atau bisa berarti apa azab nah, bisa berarti azab nah inna salati wa nusuki nah bisa berarti yang nusuk di sini adalah azab wa qara'a ibnu abbas wa yadaraka wa ilahatak taqaddam jadi Abdullah bin Abbas membaca wa ilahaka wa alihatak, nah wa ilahatak dengan kasrah itu. Wa aslu dzalikal ilah dan asal dari ilah tersebut al ilah nah Fahibatil hamzah alati hiya fa al kalimah. Dihilangkan hamzahnya yang merupakan fa al kalimah. Nah, ilah. Dihilangkan hamzahnya. La. Fataqat lam alati hiya Nah, ainuha ma'al lam zaidah, maka bertemu lam yaitu adalah di ain al kalimah adalah situ. Dengan lah tambahan al. Nah. Fi awalnya litarif. Nah, jadi di awal tambahan situ ada al Fa'udha fi madhidahuma fil ukhra. Maka di idgham satu kepada yang lainnya kepada lam yang kedua fasarata fil lafz laman wahidatan musaddatan maka itu menjadi lafaz lam yang satu yang bertasdid nah jadi Allah wa fukhimat ta'dhiman lalu di lam apa ditebalkan situ sebagai bentuk pengagungan itu Allah nah Fakila Allah, maka dikatakan Allah. Nah. Ini beberapa <coughs> Nah, menjadi perhatian daripada apa? Mustaqil ilah itu sendiri bermacam-macam. Nah, Qauluhu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim isman mustaqan min ar-rahmah. Jadi asal kalimat daripada ar-rahmah ala wajil mubalaghah. Dari sisi al-mubalaghah berlebihan situ. Warahman rahman dan Rahman asyaddu mubalaghat, nah mubalaghatin min rahim dia lebih dahsyat daripada Ar-Rahim. Nah, fi kalam Ibn Jarir ma'ifah minhu hikayah al-ittifaq ala hadha. Dan dari pembicaraan Ibn Jarir apa yang bisa difahami nah, penyebutan ittifaq dalam hal ini. Jadi Ar-Rahim itu lebih nah daripada perkataan Ar-Rahman fi tafsir ba'd salaf ya ma yadullu ala hadza dan dalam tafsir sebagian orang salaf apa yang menunjukkan hal ini Karena taqaddam fil athar sebagaimana terdahulu dalam athar an Isa alaihi salat alaihi salatu wassalam An qol dari Isa alaihi salatu wassalam nah beliau mengatakan Warahman rahman dunia wal akhirah Nah, Rahman itu berkaitan dengan rahmat dunia, rahmat al-akhirah. Kalau mereka mengatakan bahasa Rahman di sini untuk semua makhluk. Baik yang kafir ataupun yang muslim semua mendapatkan rahmat dari Allah. Belas kasih sayang dari Allah, mendapatkan rezeki. Nah, mendapat kasih sayang dari Allah semuanya tidak terkecuali dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Warrahim rahimul akhirah. Dan rahim khusus nanti pada yaumul akhirah rahmatnya Allah bagi kaum mukminin. Orang beriman saja sedangkan orang kafir mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wazama ba'duhum Nah sungguh sebagian Ini mereka menyatakan Anahu ghayra mustaq Dan bahasanya itu tidak mustaq Tidak tidak ada asal kalimah Idlau kana Kadhalika Kalau seandainya demikian salam bidzikil marhum Maka bersambung dengan penyebutan marhum Wa qala wa kana bil mu'minina rahimah Nah, dan sungguh Allah telah mengatakan wakar Nabi bihinna rahimah. Tidak ada penyebutan di situ apa? Seharusnya disebutkan juga almarhum. Nah, disebutkan kedua-duanya. Tapi di sini disebutkan satu saja. wakar Nabi bil rahimah. Kalau memang itu ada mustaq tentu disebutkan. Nah, Rahmanan Rahima Perkara ini Rahman Tapi yang jelas Sudah kita lalui bersama maksudnya Wakana belum ini rahimah. Ini sebagaimana Penyebutan sebelumnya Ar-Rahim khusus Bagi kaum ini nanti Di akhir bagi orang beriman Tapi penyebutan tadi Warahman Rahman dunia wal akhirah Warahim Rahim al akhirah Ini Syekhul Mubil bin Hadi Al-Wadi nah, menyebutkan yang demikian tidak ada asalnya. Nah, situ ada penyebutan ada talik di situ. Ada talik, ada talik. Dan Syekhul juga tidak menyebutkan yang dari si mana. Nah, karena sanaknya sendiri, nah, sanaknya masih Lalu dibutuhkan genap. Kemudian yang Wah nah, jadi ini kembali kepada masalah yang lainnya. Sudah sudah itu. Jadi karena sebenarnya tidak mau keluar kita yang terjadwal, nah, terjadwal nah di nah, Semarang ya mungkin sebulan sekali sebulan sekali kita akan ke Semarang untuk sehari saja kalau ini kenapa dua hari karena ada hari libur nah mungkin sepekan sekali mungkin pada hari Ahad akan berangkat pagi ini pulang mungkin malam Untuk yang setoran hari Ahad insya Allah akan diganti pada hari yang lain Nah Jadi biar tidak banyak terlewatkan kasihan yang hari Ahad nanti nggak banyak setoran. <clears throat> Jadi sebenarnya saya lagi tidak ingin kita nah, keluar ke sana kemari. Nah. Tapi mereka meminta dengan sangat Nah, dan juga seperti sekarang ini semakin luar biasa. Jadi makar mereka semakin luar biasa terus menjadikan daulah di mana-mana. Dan berusaha untuk membungkam adanya al-haq. Nah, mereka membuat talbisat. Seperti Asy Muhammad As-Sawmali dicantumkan demikian juga bikin website nah ada pertanyaan bagaimana ada seorang yang tidak mau menerima nasihat para ulama nah, ya tentunya Syekh Muhammad Usman Malik ingkari apa tidak ingkari ingkari tidak ingkari nah ingkari Kami cantumkan situ saya mendapat nasihat dari Syekh Muhammad Rasul Malik Padahal pertanyaan Anda ada disebutkan situ. Nah, jadi mungkin kalau bisa. Sama dengan pertanyaan sebelumnya, 6 tahun yang lalu mereka bikin pertanyaan, bagaimana kalau ada seseorang yang berfatwa demikian kemudian tarojuk fatwa lagi tarojuk lagi fatwa lagi tarojuk lagi pertanyaan diberikan kepada Syekh Fauzan apakah orang yang demikian ini boleh diambil ilmunya Syekh Fauzan menjawab tidak boleh karena orang demikian ini bikin ragu kepada umat. Betul apa tidak betul? Eh betul. Nah, nah ternyata ya, Hizbi tadi mencantumkan. Jadi nggak menyebutkan itu adalah Syekh Ayat tidak menyebutkan. Bila Syekh Ayat demikian, cantumkan ini. Kemudian ditunjukkan di bukti-buktinya sesuai dengan hawa nafsunya. Lain enam tahun yang lalu, bukti dan kemudian apa mereka mencantumkan ini bahasanya ini adalah uh, Syekh Yahya jadi berkata mungkin tarojuk tak lagi tarojuk sudah ditahlir sama Syekh Saleh Fauzan padahal kemarin musim haji itu kata Jabir karena Jabir dari Semarang ini yang kemarin juga singgah dan Nah, bahasnya Syekh Saleh Fauzan itu menunggu seharian kedatangan Syekh Yahya. Nah, namun karena ada kesalahan dari pengawalnya yang tidak menyampaikan kepada Syekh Yahya, akhirnya bisa bertemu. Bila sudah ditunggu sama Syekh, nah Saleh Fauzan itu sehari penuh. Nah, itu melihat. Jadi Syekh Saleh Fauzan tidak mentahdir, tapi orang Hizbiyun mengatakan Syekh Saleh Fauzan mentahdir. Nah, saya, ya. Nah, jadi cantumkan ke sana kemari. Ya kemarin dapat SMS dari Ummu Habib Solo. Nah, bahasanya sih, alhamdulillah sih. nah Fauzan sudah mentahdir Yahya Al-Hajuri dan dengan ganasnya Yahya Al-Hajuri. Nah, bisa dilihat, bisa di-download katanya. Jadi ternyata ya fatwa yang enam tahun yang lalu itu. Fatwa enam tahun yang lalu yang tidak jelas. Syekh Soleh Fauzan ini menunjukkan kepada siapa? Pertanyaan enam tahun yang lalu diungkit. Padahal Syekh Soleh Fauzan baru aja ditanya. Nah, mereka menganjurkan ke Damat, nah, menganjurkan ke Damat. Dan juga titip salam kepada Syekh Haya. Loh ini bagaimana ini? Nah, kan karu-karuan akhirnya. Umat dijadikan Nam T, nam T al jahalah. Nah, jadi kelilungan dalam kebodohan. Nah, terus menerus bingung dalam permasalahan. Nah, oleh karena itulah maka diupayakan untuk berhati-hati dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak jelas. Nah, sebenarnya kalau kalian nanti takut takut aja telepon. Di sana ada Syarul Karnain telepon. Apa betul Nam Syekh Saleh Fauzan mentahdir Syekh ya. Nah. Ceritanya itu, ditanya kemarin aja Ustaz yang baru pulang dari eh, sama eh, dari apa dari tempat juga singgah di Saudi. Ini bagaimana ya? Uh, katanya berita ini Syekh Saleh Fauzan uh, mentahdir Nah, Syekh ya Nah, sudah kalian bilang ini makarnya Lukman saja itu. Nah, ini makarnya Lukman. Nah, jadi dia jawabannya begitu. Jadi baru aja telepon. Nah, kemarin. Ini sungguh luar biasa Allah alam ini bagaimana apa yang terjadi nanti. Kalau umat dibikin demikian tadi. Jadi adu domba antara ulama satu dengan lainnya, kebencian satu dengan lainnya. Nah, Ya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari segala makar dan nah, dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berfaedah.